Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana lisanan arabiyyan wa tibyana wa ja'ala al-lughata al-arabiyyata li fahmi al-Qur'ani was sunnati miftahan wa bayana. Ashhadu an la ilaha illallah an amma bil lisani 'ala al-insan minnata wa tawdiha wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afsahun nasi lisanan wa ahsanuhum bayana sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqatahu lughatan wa bayana wa i'raba amma ba'du. Ayuhal musyahidun al-kiram, sahabat Akademi Nur, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah episode ke-12 kita dalam silsilah belajar bahasa Arab di program Akademi Nur. Dan kita hmm, sudah sampai di halaman 40. Jadi bagi sahabat Akademi Nur yang ikut program ini dilihat di halaman 40 ya. Eh, di sini temanya adalah al aswad wa fahmul masmu' ya tapi kita mungkin ambilnya ke al aswad sedangkan fahmul masmu' itu kemampuan mendengar dengan mendengarkan video ini insyaallah itu sudah termasuk bagian dari fahmul masmu'nya ya al wahdatu tsaniyah al wahdatu tsaniyah al usratu ad darsul khamis ashar ya al wahdatu tsaniyah bagian kedua al usratu keluarga ya Ad-Darsul Khamis Ashar pelajaran ke-15 Al-Aswat wa fahmul masmu' Al-Aswatu wa fahmul masmu'i Awalan Al-Aswat ya yang pertama ini adalah tentang Al-Aswat huruf yang akan dijadikan fokus kita dalam pelajaran ini adalah huruf Ain ya huruf Ain di mana e, terjadi kadang-kadang apa namanya ketidaksesuaian ya dalam berucap sebagian orang untuk membedakan huruf ain dan huruf alif. Maka di sini akan dibedakan antara ain dan alif. Nah, seperti biasa <clears throat> eh, semuanya diperhatikan, dilihat dan kemudian didengar serta diulangi, ya. Kita mulai at-tadribul awal. At-tadribul awal. Ya ini dibaca ya, perintah-perintah ini dibaca karena dia e, bahasa yang bisa kita yang sering diulang dan insya Allah akan mudah kita ingat nanti. At-tadribul awal istami' wa'id. Istami' dengarkan baik-baik wa'a'in wa'a'in Nah, ini kan a dan ain. Istami' wa'a'in dengar dan ulangi. Tapi untuk pertama dengarkan dulu. Umar, Ammar, Alaikum, Abdullah, <clears throat> Al-Abbas, Ammuhu, Sa'dun. Ya, itu contoh-contoh pengucapan huruf ain. Umar, Ammar, alaikum Abdullahi al-Abbasu ammuhu Sa'dun. Ya, sekarang coba ikuti, saya bacakan kalian ikuti. Istami' wa a'in. Umar Ammarun alaikum Abdullahi Al-Abbasu Ammuhu Sa'dun Baik ya, bagi yang mungkin belum jelas nanti di stop videonya diulangi lagi kembali. Baik, sekarang kita pindah ke at tadribu thani at-tadribus sani latihan yang kedua ya sama istami' wa a'id istami' wa saya bacakan dulu nanti kalian ikuti alaikum ya mohon maaf alimun alimun ini perbedaan ain dan hamzah ya ain dan hamzah di awal kata alimun alimun atad atad arduha arduha asirun asirun atau atau alamun alamun <clears throat> ya perhatikan betul-betul cara pengucapannya tuh kalau dia ain ada penekanan di di pangkal tenggorokan ain dia munculnya dari situ tapi kalau a dia dilepas begitu saja ya sekarang coba ikuti alimun alimun atad atad arduha arduha asirun asirun atau atau alamun alamun. Baik. Ini dia di awal kata, huruf ain di awal kata. Sekarang kita pindah huruf ain yang berada di tengah kata. Ya'muru. Ya'muru. Wa'ada. Wa'ada. Ya'uduhu. Ya'uduhu. Sa'ala sa'ala ta'lamuna ta'lamuna su'alun su'alun ya dan ini ingat satu saja cara pengucapan kita salah satu huruf ini itu bisa maknanya berbeda sekali contoh yang pertama ini misalnya kan ya'muru dengan ya'muru itu maknanya berbeda kalau kita e, bunyikan huruf ain ya'muru itu artinya memakmurkan ya tapi ya'muru memerintahkan dan seterus-terusnya ya sekarang coba kalian ikuti ya'muru ya'muru wa'ada wa'ada ya'uduhu ya'uduhu sa'ala sa'ala ta'lamuna ta'lamuna su'alun su'alun Nah ini yang terakhir juga ya. Ini bedanya jauh sekali nih. Su'alun kalau pakai ain itu artinya batuk. Ya, tapi kalau su'alun itu artinya pertanyaan. Ya, misalnya Ustaz, indi su'alun. Nah, itu maksudnya Ustaz saya punya batuk, bukan pertanyaan ya. Jadi dia, dia berbeda. Nah, kalau sual itu pertanyaan, kalau soal itu maksudnya batuk. Nah, intinya adalah Coba dipraktekkan penyebutan huruf ain itu berbeda dengan huruf alif ya. Kadang-kadang sebagian orang ada kesulitan membedakan dua ini. Sekarang yang terakhir, huruf ain berada di akhir kata. Ja'a Ja'a Ajza'a Ajza'a Ajza'un ajza'un irja'un irja'un jaza'a jaza'a yaqra'a yaqra'u yaqra'u ya sekarang ikuti ja'a ja'a ajza'a ajza'a ajza'un ajza'un irja'un irja'un jaza'a jaza'a kok yaqra'u ya ya, ya ini juga ya yaqra'u dengan ya yaqra'u ini maknanya jauh berbeda ya ya yaqra'u kalau pakai alif itu membaca kalau ya yaqra'u itu artinya mengetuk ya <clears throat> baik bagi yang mungkin belum pas nanti di stop videonya diulang diikuti ulang ya sekarang kita pindah ke At-Tadribus Ini kita coba membacakan huruf-huruf ini sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. At-Tadribus Salis <clears throat> At-Tadribus Salis Istami' wa a'id Dengar dengan betul, kemudian ulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا Ya, coba diikuti ya. Kita ulangi. Fa inna ma'al usri yusra. inna ma'al usri yusra ya ini Al-Qur'an ya surah Asy-Syarah ayat 5 sampai ayat 6 atau Al-Insyirah ayat selanjutnya فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ya jadi ada penekanan di ketika kita menyebutkan huruf ain di situ ini surah Maryam ayat 84 ulangi lagi فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا Baik, kita lanjut. عما يتساءلون عن النبأ العظيم Ya, ini surah An-Naba ayat 1 sampai 2, ya. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي Ya, ulangi lagi ya, ada kesalahan tadi sedikit. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي surah Al-Ahqaf ayat 15 Baik, kita ulangi, kita lanjutkan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ولا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون lakum dinukum waliyadin nah ini surah terakhir ini surah al-kafirun ayat 1 sampai 6 nah ini uh, seperti kalimat la a'budu ya ini harus dijelaskan antara a dengan ainnya a'budu ya nah intinya di sini adalah dalam mengucapkan huruf ain itu kita harus e, di apa namanya huruf tersebut keluar dari pangkal tenggorokan ini ya. Sedangkan kalau a a begitu saja lepas ya. Karena nanti kalau berbeda cara pengucapan antara hamzah dengan ain ini nah, seperti kita katakan tadi bisa maknanya berubah seperti kata su'alun kalau kita sebut ini su'alun nah, itu maksudnya saya punya batuk sementara yang kita maksudkan adalah soal ya dan begitu seterusnya. Baik. Eh, sahabat Akademi Nur yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> ini tadi al-aswad yang kita pelajari dalam video ini. Kemudian setelah ini nanti kita akan eh, lanjut ya dalam al-kalam. Ini fahmul masmu'nya kita tinggal fahmul masmu'nya karena sembari kita berbicara tadi itu sudah masuk fahmul masmu'. Jadi kita lewatkan, kita langsung masuk ke al-kalam ya dan untuk al-kalam ini insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada episode selanjutnya di sini kita cukupkan sampai di sini dengan baca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh